Surah Al-Qadr Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi lailatul qadr Wa ma adraka ma lailatul qadr Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar.